Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan bahasan kita terhadap kitab Syarah Al-Baiquniyah yang disyarah oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru. Qala al-muallif rahimahullah taala al-Imam Al-Baiquni wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatal mustafa wa lam yabin. Di dalam pembahasan ini nanti barakallahu fikum atau dalam pantun atau puisi ini akan menjelaskan kepada kita mengenai sanad yang muttasil. Nah, barakallahu fikum yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan apa itu musnad, kemudian apa itu musnid, kemudian apa itu isnad, kemudian apa itu sanad. Kemudian apa itu musnad ilaih? Paham ya macam-macam bentuknya. Yang jelas sanad itu sendiri barakallahu fikum secara globalnya sebagaimana disebutkan para ulama adalah apa? Adalah silsilatul ridal al-musilatu ilal matan. Paham ya? rangkaian enam para perawi hadis yang bisa mengantarkan yang sampai kepada matan. Qala haddatsana fulan, qala haddatsana alan, qala haddatsana fulan misalkan. Kemudian qala qala Rasulullah misalkan. Seperti itu rangkaian itu namanya apa namanya? Sanad. Paham ya? Nah, silsilatul rijal al-musilu al-musilatu ilal matan. Paham ya? Rangkaian rijal hadis itu para perawi hadis yang sampai kepada matan. Paham ya? yang sampai kepada matan hadis tersebut barakallahu fikum nah itu namanya sanad kemudian ada juga yang bedakan bedanya apa sih sanad dengan isnad nah barakallahu fikum sebagian mereka membedakan ini ya nah barakallahu fikum sebagian mereka sebagian mereka mengatakan sama tapi tidak masalah tidak jauh beda dengan ala sanad dan juga isnad karena isnad itu penting juga isnadnya sebenarnya penyandaran paham ya nah barakallahu fikum sanad itu kan tadi itu rangkaian para perawi hadis eh, Nah, barakallahu fikum yang mengantarkan kepada apa? Matan hadis. Nah, itu namanya sanad. Ewa. Karena sanad penting ya. Nah, barakallahu fikum sehingga berkata Imam Ibnu barat, rahmatullahi alaihi beliau mengatakan apa? Al-isnadu min Walau la isnad qala man syaa masya. Mana ya? Sanad itu eh, penyandaran ucapan atau penyandaran dalil itu eh, sampai kepada siapa yang mengucapkan. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu termasuk bagian dari agama. Karena kalau seandainya, kalau seandainya bukan karena sanat ini atau bukan karena isnad, niscaya apa? Orang akan berbicara sesuai dengan apa yang dia inginkan. Paham ya? Al-isnadu minad-din walau lal isnadu laqala man syaa ma syaa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum sehingga perlu terkadang dibutuhkan sanatnya itu perlu. Dari mana kabar yang diambil? Dari sebulan. Sebulan dari mana? Dari sebulan. Kemudian sampai kepada orang yang mengucapkan. Nah, barakallahu fikum ini termasuk amanah. Nah, barakallahu fikum sehingga kalau kita menukilkan sebuah faedah yang kita mengambil faedah tersebut dari seorang imam atau seorang syekh, maka termasuk bentuk amanahnya, amanah penukilan adalah menukilkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan misalkan, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Islam misalkan. Disebutkan apa? Disebutkan ucapannya tersebut di mana? Misalkan di majelis fatwa atau di mana? Syarahnya terhadap kitab ini, kitab itu. Itu termasuk bentuk amanahnya. Tapi kalau menukilkan sebuah ucapan diterjemahkan ke dalam bahasa kita misalkan seakan-akan kalam itu kalam dia, itu tidak diperbolehkan. Paham ya? Nanti itu termasuk apa? malam bima lam lam yuhta. di bima lam yuhta. Dia merasa kenyang, merasa hebat dengan perkara yang tidak diberikan kepadanya. Aslinya dia nggak tahu apa-apa, tapi dia pandai posting. Tahu ya? Posting itu kan tinggal buka internet, kemudian apa yang cari, kemudian di di apa di istilahnya apa disalin sudah seakan-akan dia kalami dari dia semuanya dia yang hanya bukan sumbernya sama sekali itu kan berbahaya seperti itu berarti menunjukkan maksudnya tidak amanah dalam menukilkan berbeda kalau ucapan kalau ucapan misalkan nambah kalau fikum apa hukum ibadah ibadah hukumnya adalah wajib dalilnya mana dalilnya wa'budullah wa la tusyriku itu langsung kita nukilkan langsung ayatnya itu lebih kuat lagi paham ya itu maknanya apa maknanya bedakan antara apa bedakan antara fatwa dengan jawaban. Paham ya? Bedanya fatwa dengan jawaban. Fatwa itu sifatnya lebih apa? Lebih nah barakallahu fikum khusus daripada jawaban. Tidak semua jawaban itu fatwa, tapi kalau fatwa itu biasanya mengandung unsur jawaban dan juga pendapat. Paham ya? Nah barakallahu fikum sehingga perlu diperhatikan nanti dalam kitab Al-Usul min Ulumul Usul nanti di bawah itu di belakang itu akan ada pembahasan masalah fatwa. Fatwa itu nanti kan harus ada mufti, harus ada mustafti. Mufti itu yang berfatwa, mustafti itu adalah orang yang minta fatwa. Paham tidak? Nah, ada pun jawaban itu belum tentu fatwa itu Satu tambah satu berapa? Dua. Apakah fatwa itu? Belum tentu. Paham ya? Tapi fatwa itu harusnya pendapat resmi yang muncul dari salah seorang alim syaratkan nanti. Nah, barakallahu fikum. Yang tentunya apa? Nah, bisa ditolak, bisa diterima. Ditolak kalau bertentangan dengan dalil, diterima apabila sesuai dengan dalil itu seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, "Hadha huwa al-qism as-sadis." Inilah pembagiannya keenam min aqsamil hadis daripada pembagian-pembagian hadis al-madhkurah fil nazm yang disebutkan dalam nazm sahih kemudian apa hasan, kemudian dhaif, kemudian apa? Eh, marfu, kemudian apa? Nah, maktu itu ya. Yang keenam ini. Nah, barakallahu fikum walaupun beliau sudah menyebutkan mauquf juga kan? Karena dalam antun tidak sebutkan mauquf itu loh. Nah, sebutkan maktu kan? Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma litabi'in huwal Nah, sekarang pembahasannya lain lagi di sini. Wa 'indana fi ma yata'allaq bis sanad asya. Dan sekarang di hadapan kami perkara yang berkaitan masalah sanad itu ada lima perkara. Lima perkara. Apa saja itu? Musnadun pertama, musnidun kedua, musnadun ilaih ketiga, isna keempat, yang keempat isnadun, yang kelima sanadun. Perhatikan itu. kan sama semua kan mirip-mirip kan tuh. Ada musnad, ada musnid, ada musnad ilaih, ada isnad, ada sanad. Bedanya apa? Nanti beliau akan sebutkan satu persatu. Nah, Yaqulu al-muallifu fi ta'rif al-musnad. Al-muallif yaitu al-Imam Al-Baiquni menyatakan di dalam pengertian musnad huwa al-muttasil isnad. Yang bersambung apa? Isnad sanatnya. Sekarang gitu artinya kan yang bersambung apa? periwayatannya sampai kepada Rasulullah. Paham itu ya? Jadi nanti musnad itu musnad itu musnad itu biasanya bisa dikatakan apa? Musnad jelas sampai kepada Rasulullah musnad itu. Oh ya. Nah, barakallahu fikum dan musnad itu nanti nah barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, eh, digunakan juga apa? Untuk yang marfu. Nah, barakallahu fikum kita lihat sini nanti. Kata beliau, "Huwal muttasil isnad min rawihi hatta al-Mustafa Muhammad sallallahu hatta al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Yaitu bersambungnya sanad dari perawinya Paham ya? Hingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berarti ini musnad namanya. Paham ya? Nanti kalau enggak sambung bagaimana? Mengkote. balik sini. Wa qalu wa lam yabin. Hada tafsir ittisal. Nah, ini adalah pengertian atau enam penjelasan tentang mana ittisal. Ittisal berarti kan yakni lam yang kote. Yang namanya mutasil itu tidak tidak mengkote itu istilahnya itu. Paham ya? Jadi jalurnya jelas itu sanadnya jelas qala haddatsana fulan qala haddatsana fulan qala haddatsana fulan enggak terputus sama sekali paham ya masing-masing perawi melihat mendengar dari perawi yang setelahnya dan setelah sampai kepada Rasulullah itu namanya apa al-muttasil al-musnadul muttasil paham itu ya maksudnya ya nah barakallahu fikum sesuatu yang disandarkan dan juga bersambung fal musnadu indahu idan huwal marfu' al muttasil isnaduhu Berarti musnad menurutnya atau menurut Nah, barakallahu fikum. Al-Imam Al-Baiquni ini berarti apa berarti? Berarti adalah hadis yang marfu yang bersambung sanatnya. Kamu ini. Nah, barakallahu fikum musnad namanya. Berarti kalau tidak bersambung sanatnya bukan dikatakan musnad. Ini berdasarkan apa? Yang dijelaskan oleh nah yang disebutkan oleh siapa? Al-Imam Al-Baiquni ini. Apa maksudnya ya? Nah, amma kaunuhu marfu'an fa yukhadhu min qawlihi hatta al-Mustafa ada pun ucapan marfu' maka diambil dari ucapan beliau hatta Mustafa. Sanatnya sampai ke Mustafa. Siapa Mustafa itu? Eh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa arti Mustafa itu? Eh, Mukhtar. Paham ya? Nah, itu yang apa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau ini adalah khalilullah jalla wa ala. Paham ya? Karena di muka bumi ini tidak ada yang dijadikan khalil kecuali berapa orang? Dua saja, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Utama hakul Mustafa ini menunjukkan masih marfu ya, karena marfu itu apa kemarin marfu? Seluruh apa hadis yang disandarkan kepada Rasulullah. Nah, marfu. Marfu itu semua marfu sahih enggak? Belum tentu. Ada yang maudhu, ada yang palsu, ada yang dhaif, ada yang mungkar, intinya disandarkan Rasul ke marfu. Paham ya? Tapi kalau setiap hadis sahih pasti apa? Marfu. Kalau hadis sahih pasti marfu. Naam. Amma kaunu muttasilan ada isnad adapun keadaan dia muttasilan isna, isnad bersambung sanadnya, famin qaulihi al-muttasil isnad. Maka diambil dari ucapan Al-Imam Al-Baiquni al-muttasil isnad. Paham ya? Nah, barakallahu fikum yang bersambung sanad-sanadnya. Walam yakin hadha huwa al-musnad. Walam yakin maksudnya apa maksudnya? Walam yanfasil. Walam yang qati'. Paham ya? Tidak terputus itu maksudnya. Hadha wal musnad. Ini al-musnad. Jadi kesimpulannya bagaimana musnad menurut al-Imam al-Baiquni ini adalah nah barakallahu fikum sebuah hadis yang sampai kepada Rasulullah SAW dan bersambung sanatnya itu loh. Paham belum itu? Itu rinciannya seperti itu rinciannya. <coughs> Naam barakallahu fikum. Wa ala hadha maka berdasarkan penjelasan ini fal mauquf laisa bi musnad sahih. Hadis mauquf yang sampai sahabat itu tidak dikatakan musnad karena tidak sampai kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi musnad itu kalau kita telusuri al marfu al muttasil isnadu kan itu. Hadis marfu yang santai kepada Rasulullah kemudian bersambung sanatnya. Berarti kalau sampai kepada tabi'in atau para sahabat bukan dikatakan apa? musnad. Paham ya? Yang terputus pada sahabat berarti mauquf. Kalau tabi'in berarti apa? maqtu. Paham soalnya ya? Mafhum? Nah, barakallahu fikum. Wa ala hadha fal mawquf laysa bi musnadin. Maka berdasarkan penjelasan ini, hadis mauquf atau nan khabar mauquf itu bukan dikatakan musnad. ana huwa marfu karena na barakallahu fikum tidak marfu, tidak sampai Rasulullah. Ay lam yattasil ila nabi, tidak bersambung nan kepada atau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa al munqati' alladhi saqata minhu ba'd ar-ruwati laysa musnad. Demikian juga munqati' yang hilang enam dari sebagian rawinya eh, atau hilang atau jatuh atau dibuang sebagian rawinya laisa musnad karena mengkotek kan tadi mengkotek enam kalau enam barakallahu fikum hilang dari eh, dihilangkan rawinya atau jatuh rawinya atau di enam tidak sebutkan rawinya secara berentet atau urut berarti apa jalan itu enam kemudian kalau selang-seling apa namanya mengkotek Li'annana isyaratna an yakuna muttasilan. Karena kita mensyaratkan harus muttasil, harus bersambung sampai Rasulullah. Wa hada huwa ma dzahaba ilaihi muallif. Dan inilah pendapat yang nah barakallahu fikum yang muallif berpendapat padanya. Wa huwa ra'yu jumhur ulama al-hadis dan ini pendapat apa? Mayoritas ulama ahli hadis. Paham ya? Jadi musnad itu adalah apa? Hadis marfu yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersambung apa? sanatnya. Apa oh, itu salah ya? Naam. Wa ba'dhum yaqul sebagian mereka mengatakan innal musnada a'am min dzalik. Nah, sebagian mereka mengatakan musnad itu lebih umum dari itu. Fa kullu ma usnida ilaihi rawi fa musnad. Wa setiap hadis atau apa saja yang sandarkan kepadanya oleh seorang perawi maka itu dikatakan musnad kan Bu. Lebih umum lagi. Kayak maka apa yang seperti ini? Fayashmal maka mencakup al-marfu wal mauquf wal maqtu wal muttasil wal munqati. Intinya harus sandarkan sudah. Intinya disandarkan nah barakallahu fikum, nah barakallahu fikum pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itu dikatakan apa? Musnad. Baik penyandarannya itu bersambung sanatnya atau terputus sanatnya, apa itu ya? Tetap dikatakan musnad. Itu menurut sebagian nah barakallahu fikum sebagian orang. Wala syakka anna hadzal qawla huwa alladhi al lughah. Tidak diragukan lagi bahwasanya ucapan ini yang mencocoki bahasa. Fa inna lughata karena sesungguhnya bahasa Arab itu tadullu ala anal musnada menunjukkan bahwasanya musnad itu huwa alladhi usnida ila rawi yaitu sesuatu yang disandarkan kepada para perawi disandarkan kepada rawinya rawinya sawan kana marfu'an baik marfu atau ghair marfu ataupun tidak marfu atau kana mutasilan atau mutasil atau munqati'an atau munqati' lakin alladhi alaihi aktsarul muhadditsin akan tapi yang kebanyakan atau mayoritas ahli hadis anil musnada bahwasanya musnad itu adalah huwa alladhi ittasala isnaduhu ila Rasulullah Adalah hadis yang bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam musnad. Mafhum insyaallah? Aywana barakallahu fikum. Jadi perlu berhati-hati. Nah, sekarang apa sih musnad itu? Amal musnidu. Isim apa musnad? Isim fa'il musnad isim maf'ul asnada yusnidu isnadan musnidun musnadun mafhum insyaallah nah musnid amal musnidu huwa rawi ya kan adapun musnid itu adalah perawi itu yang menyandarkan siapa yang menyandarkan perawi bukan perawi nah perawi ini menyandarkan hadis ini dari perawi yang berikutnya berikutnya berikutnya sampai kepada Rasulullah nah Fawar rawi di asnad al-hadis ila rawi, ya kan? Dia itu adalah perawi yang menyandarkan hadis kepada perawi yang lain. Ya enggak gitu enggak? Nah, barakallahu fikum. Fa idza qala fulan, eh, apabila dia mengatakan qala haddatsani fulan, fal awal musnid. Berarti siapa yang musnid ini? Yang mengucapkan tadi itu. Haddatsani fulan itu apa namanya? Musnid wasani musnad ilaih yang kedua apa yang disandarkan kepadanya Berarti apa yang disandarkan hadis itu kan Hadisnya itu. Oh. Tinggal telusuri santai ke Rasulullah enggak? Kalau santai namanya marfu dan bersambung sanadnya berarti mutasil. Kalau nah barakallahu fikum tidak sampai berarti mengkotek terputus perawinya berarti mengkotek. Paham ya? Nah barakallahu fikum seperti itu. Naam. ini <coughs> maknanya adalah anna kullaman nasaba al-hadits wa musnid. Maknanya adalah setiap orang yang menisbahkan hadis itu namanya musnid namanya. Rawi lah itu ya. Wa man nusiba ilal hadis fa huwa musnad ilaih. Adapun orang yang disandarkan kepadanya sebuah hadis maka dia adalah musnad ilaih. teman-teman Nah, jadi yang disandari paham ya? Itu dari musnad ilaih dari yang disandari kan? Nah, tapi yang menyadarkan apa namanya musnid? Yang disandarkan kepada apa namanya? Yang disandarkan kepadanya? Hah? Musnad ilaih kan? yang berarti hadisnya berarti kan? Hadisnya. <clears throat> Naam. Amma sanad eh, ayo, Sanad apa itu sanad? Amma sanadu hum rijalul hadis. Naam. Adapun sanad itu adalah rijalul hadis, para perawi hadis, ai eh, ruwatuhu. Para perawi hadis. Naam, yang kami simpulkan tadi apa pengertian tadi? Silsilatul rijal ya kan al-musilatu ilal matan itu. Rangkaian para perawi hadis ya, rijal maksudnya rijal hadis maksudnya ya. Rangkaian para perawi hadis yang sampai kepada yang bisa menghantarkan atau menyampaikan kepada mata udah itu. Itu namanya sanad udah. Yang sering kita dengar itu, yang sering kita dengar haddatsana fulan, qala haddatsana fulan misalkan. Nah, maksudnya insyaallah ya. Mafhum sama ya? Naam. Kita lihat sini. Fa idza qala haddatsani fulan, an fulan, an fulan. Telah menceritakan kepadaku si fulan, dari sebulan, dari sebulan. fulan. Fa haula'i hum sanadul hadis maka mereka nah barakallahu fikum dikenal dengan apa? Sanadul hadis, irwatul eh, hadis. Mereka itu sanadul hadis tadi, para perawi hadis. Silsilatul rijal al-musilatu ilal matan. Rangkaian para perawi hadis dan sampai atau yang bisa menyampaikan kepada matan hadis. Paham ya? Nah, silsilah seperti ini dikenal nama silsilah fulaniyah. Silsilah fulaniyah apa intinya fulan-fulan semua. Cuma ini kan contoh saja. <laughs> Ini enggak ada dalam hadis dan nanti kalau dalam seperti ini enggak boleh. Harus sebutkan namanya siapa? Jangan terlalu majbul nanti. Kecuali apa? Jahal atau sahabat itu mahdur. Bahkan apa? Bahkan apa? khairu Nah, barakallahu fikum. nah jahal jahal atau sahabat itu makbul. kami ya? Mahdur itu kasih udur. Makbul terima karena para sahabat semuanya udul. kami ya? Memiliki sifat adalah. Jadi nanti kalau jahal rojunun ila ila ila Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti sahabat itu berarti kan walaupun sebutkan namanya nggak masalah itu. Siapa lagi lagi ini siapa Nggak perlu. Karena semua sahabat apa? Udul eh, dan dapat tasbih dari Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, baik itu muhajirun maupun ansar. Apa maksudnya ya? Tapi kalau di bawah sahabat baru dipertanyakan nanti. Paham ya? Siapa ini perawinya ini? Eh, majhul ini siapa perawinya? nama majhul ain atau majhul hal? Kemudian perawinya maskur atau enggak? Ditanyakan nanti. Dhaif atau enggak kan perlu. Nah, barakallahu fikum. Ini cuma sekedar contoh ya. Syekh ini menyebutkan tadatani fulan, an fulan, an fulan. Ini kalau kita sebut yang nama silsilah fulaniyah. Karena fulan-fulan semua lafaznya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nanti ada silsilah Syamiyin. Semua para perawi dan ahli Syam. Paham ya? Nanti silsilah apa lagi? Nah, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum seperti itu modelnya. Paham maksudnya, maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Misalkan qala hadatsana, misalkan qala hadatsani fulan, an fulan, anna fulanan, ya anna fulanan qala apa fulan-fulan semua intinya itu. Itu fulaniyah namanya. Nah, barakallahu fikum. Silsilah fulaniyah. Tapi ini sekedar contoh saja di sini, sekedar contoh saja untuk memperjelas. hum sanadul hadis. Mereka itu adalah para sanad hadis, ya, para rijalul hadis. Li'anal hadis nam utumida alaihim dikarenakan hadis tersebut disandarkan kepada mereka wasaru sanadan lah maka mereka menjadilah sanad untuk hadis tersebut. Ya, sanad atau bukti untuk hadis tersebut. Paham ya? Nah, buktinya mana? Buktinya kolam berkata seperti ini. Buktinya mana? Buktinya simpulan berkata seperti ini. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum ya. Nah. Ini jalur resmi gitu loh ya. Jalurnya itu loh. Nah. Wa amal isnadu ada pun isnad, faqala ba'dul muhadisin al isnad huwa sanad. Ini. Sebagian ahli hadis mengatakan isnad itu sanad itu sendiri. Wa hadha ta'bir yaqulu katsiran indahum fayaqulun. Dan ungkapan seperti ini terjadi banyak sekali nanti kalangan mereka fayaqulun mereka mengatakan isnaduhu sahih isnaduhu sahihun wa ya'nuna bidzalika sanaduhu ay ruwatuhu paham ya sanadnya sahih maksudnya apa hadal hadis sanaduhu sahih hadis ini sanadnya sahih berarti para perawinya semuanya sikoh itu loh misalkan paham ya karena sanad tadi kan kembali ke siapa ruwat enggak tadi ruwatul hadis ruwatul hadis para perawi hadis jadi kalau kita lihat isnaduhu sahih sanadnya sahih sanadnya sahih berarti para pembawa hadis tersebut Eh, nah barakallahu fikum terpenuhi syaratnya Paham ya? Nah barakallahu fikum itu disifati dengan adalah, disifati dengan tamud dapat misalkan, paham ya? Kemudian juga apa barakallahu fikum habibakumullah, intinya terpenuhi syarat-syarat apa? Hadis sahih. Rijalu hadis sahih. Paham ya? Sehingga kalau kita dengar sanaduhu muttasil, maksudnya para perawi ini sambung semua itu loh. Ternyata kalau kita tulisnya sanad berarti kembali ke ruwat kan? Ruwatul hadis itu. Nah, rijalul hadis. Mafhum soal ya? Aywan na'am barakallahu fikum. Wa qala ba'dhum sebagian mereka berkata ya isnad wa nisbatul hadis ila rawi. Nah, isnad itu adalah menyandarkan hadis kepada perawinya sama. Nah, cuman isnad itu kan penyandaran, ini menyandarkan hadis nah penisbahan hadis kepada perawinya. Yuqal asnad al hadis ila fulan. Nah, atau usnid al hadis ila fulan dikatakan hadis ini telah disandarkan kepada si fulan. Ai nasabahu ilaihi atau pakai asnad dan hadis ila fulan ya perawi ini menyadarkan hadis kepada sekulan maksudnya nasabahu wilayah menisbahkan kepadanya kamu belum ini nah barakallahu fikum was sahih fihi annahu yutlaq ala hada wa ala hada yang sahih berdasarkan pendapat ini nah, atau dalam masalah apa itu isnad dan sanad terkadang digunakan untuk ini dan terkadang digunakan untuk ini paham ya terkadang digunakan untuk ini dan terkadang digunakan untuk untuk ini maksudnya terkadang digunakan untuk apa untuk para perawi tadi itu paham ya ruwatul hadis dan terkadang digunakan untuk apa? penisbahan hadis kepada rawi tersebut. Paham saya, Nah, barakallahu fikum seperti itu. Fayutlaq isnad ahyanan maka ahyanan terkadang isnad ini diletakkan pada nah ala sanad alladhi ya kan terkadang digunakan untuk sanad yaitu para perawi para perawi hadis tersebut Wayutlaq ahyanan terkadang digunakan juga ala nisbatil hadis ila rawi yaitu digunakan untuk apa? Untuk mengungkapkan penisbahan hadis kepada perawinya. Fayuqal asnadul hadis ila ila fulan. Maka dikatakan, "Na'am barakallahu fikum." Eh, perawi telah menyandarkan hadis kepada si fulan. Asnaduhu ila Abi Hurairah. Dia menyandarkan kepada Abi Hurairah. Berarti ini isnad ini berarti kan ini Nah, asnadahu ila Ibn Abbas. Dia menyandarkan hadis tersebut kepada Ibn Abbas. Asnadahu ila Ibn Umar. Dia menyandarkan hadis tersebut kepada Ibn Umar. Hakada. Dan demikianlah. Adapun berikutnya insyaallah kita